semua yang kami hormati Rektor Universitas Erlangga yang pada malam hari diwakili oleh Direktur Mahasiswa sekaligus NSS dan Kawal Pendidikan Bapak Dr. Muhammad Haji Subhan yang kami hormati Bapak DRS Muhammad Ibsi Fauzi Asisten Manajemen selaku pembina Mosaik yang kami hormati para asatid, para guru ngaji dan hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini memberikan kita kesempatan memberikan anugerah sehingga kita berkumpul pada malam hari ini sebuah acara yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. So, serta salam senantiasa kita hadirkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita berkumpul dalam acara Simfoni Masai Studi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan didukung oleh teman-teman mahasiswa Masjid Universitas Universitas Airlangga. Bersama kita akan mendengarkan nasihat dari e a gente não pode passar a possibilidade de trabalhar com pessoas que não Dan berikutnya adalah sambutan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Faizia, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Rabbi wa dan ahlan wa sahlan bi huduril muslimin fi hadhihi majlis. Hadirin hadirat rahimakumullah Di luar sana nggak ada yang Sekarang ini usulnya orang datang, datang Itu apa? Hendaknya nggak mikir. Orang nggak tahu nggak mikir. Orang bisa ya bisa semua. minta minta Nggak mikir sudah. Pertanyaan-pertanyaan itu masuk fakultas ekonomi di itu banyak orang-orang alim di wilayah Kalau sholat Allahu yang tercipta diri kamu. Dan ketika Allah Akbar, kecilkan diri kamu. 对对，原来那个东西是哪个？ itu mendikari kita kan luar biasa Kalau kita yang sudah merasa gede aja Nandani tampil itu mesti dia berbentak-bentak Hebat 我们放心大胆。 Nah, boleh itu kan akan protes bagaimana gula? Untuk

いただ Allah Allah会说什么？会说，karena besok kita maka yang diutus sebagai utusannya untuk kita itu nanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak Sayyidina Umar, tidak saya Abu Bakar, tidak Sayyidina tidak جواب kalau bisa bergerak ambil sesuai dengan lumrah yang kita itu yang mana jelas jadi kita tidak dalam ini lumrah tahu karena dia orang yang jadi masalah tidak biasanya anggur pak namun tak mau ambil sendiri juga minta ambil sendiri juga itu kamu tahu Memuji orang yang mau membuat dalilnya. Dada sih, Jadi juga makanya saya di mana-mana mengatakan kita merasa tertentu dan satu dua tiga kita dalam berpikir dalam apa saja bahkan dalam ibadah yang satu dua tiga sedang Tidak pernah saya